Zay, Yang setengah-setengah. Syaib siap. Tak. Jangan nunjuk-nunjukan. Gak usah sebutin ayatnya oh langsung aja. Hmm. qul ta'alau الا تشركوا به شيئا أفلا أبشر أفلا الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه ya satu lagi apa yang mau tak kuntu radisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'ad atadri ma ya Mu'ad atadri ma haqqullahi ala al-ibad aqul ibad Allah qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala haqqullahi ala ibad ayyabuduhu wa la yushriku bihi syai'a wa haqqul ibad ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a qultu ya Rasulullah afala قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه في الصحيحين Taib, santai. Taib, kita lanjutkan pelajaran kita. <clears throat> kita masih pada bab al-khawfu minasyirk. Rasa takut terhadap kesyirikan. yang mana ayat, pada bab ini Al-Muallif rahimahullah taala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab beliau menyebutkan dua ayat dan menyebutkan tiga hadis ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala Inna Allah la يغفر أن bih, به ويغفir ma duna dhalika liman yasha Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Kemudian ayat yang kedua adalah doanya Nabi Ibrahim alaihi salam wajnubni wa baniya an na'budal asnam jauhkanlah aku dan anak-anakku dari peribadatan kepada berhala-berhala kemudian beliau menyebutkan hadis Hadis yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar, syirik kecil. Fasu'ila anhu, kemudian beliau ditanya tentangnya itu tentang syirik asghar, faqala ar-riya. Beliau menjawab ar-riya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan nar Barang siapa yang mati dan dia dalam keadaan dia menyeru kepada selain Allah sebagai tandingan Allah dia masuk neraka diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala nar Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan sedikit pun, menyekutukan sesuatu dengan Allah sedikit pun, dan Allah dengan suatu sedikit pun maka dia akan masuk surga dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah maka dia masuk neraka kemudian kita akan membacakan al-masail yang terdapat di dalam bab ini قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى الخوف من الشرك Permasalahan yang pertama Al-khawfu minasyirik Rasa takut terhadap perkara kesyirikan Kenapa kita harus takut terhadap perkara kesyirikan? Karena bahaya yang sangat besar ketika seorang itu melakukan kesyirikan. Kita sudah menyebutkan di antara beberapa bahaya tersebut. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selainnya yaitu selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya ya ini adalah ketika seseorang itu mati dalam keadaan belum sempat bertaubat dari dosa kesyirikannya ya mati dalam keadaan masih bergelimang dosa kesyirikan maka ini yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. dan seorang kondisi yang lain kondisi yang kedua seorang yang mati dalam keadaan ya, memiliki dosa dan belum bertaubat dan dosanya di bawah kesyirikan. Maka keadaannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat ya, wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Allah ampuni ya selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki, yaitu tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia dan kalau Allah kehendaki, Allah adab dia sesuai dengan dosa-dosanya ya baru kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian di antara bahaya kesyirikan yang sudah kita sebutkan juga bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Sebagaimana nasihat, wasiat Wajangan Luqman Al-Hakim terhadap anaknya ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah karena sungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Begitu juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika ditanya ayudam bil a'lam dosa apa yang paling besar maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak engkau menjadikan Allah tandingan sementara Allah yang telah menciptakanmu Di antara bahaya kesyirikan juga yang sudah kita sebutkan bahwasanya Allah mengharamkan surga bagi pelaku kesyirikan dan tempatnya kekal di neraka. Sebagaimana eh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh min ansar." Sungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan maka Allah akan haramkan untuknya surga dan tempatnya adalah neraka dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka yang para pelaku kezaliman. Ya, begitu juga di antara bahaya kesyirikan adalah Allah Subhanahu wa taala menggugurkan amalan-amalannya. Allah Subhanahu wa taala firman walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin sungguh telah diwahyukan kepadamu yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang sebelumnya yaitu kepada rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya seandainya engkau melakukan kesyirikan niscaya akan gugur amalan-amalanmu dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi ya dan ini bukan sebagai pembatasan dari bahaya-bahaya kesyirikan masih banyak bahaya-bahaya yang lain tapi ini cukup bagi kita untuk menunjukkan tentang betapa bahayanya perkara kesyirikan ini. Hendaknya seorang memiliki perhatian ya, supaya dia mempelajari apa-apa saja yang merupakan perkara kesyirikan sehingga dia bisa menjauhinya. Sebagaimana doanya Ibrahim. Ya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam adalah untuk kita amalkan supaya ketika kita mengetahui itu kesyirikan adalah kita untuk menjauhinya itu tujuan utama ketika kita mempelajari tauhid ketika kita mempelajari kesyirikan ya sebelum kita menilai orang lain ya sebelum kita menilai orang lain lebih baik kita amalkan terlebih dahulu fokus terhadap diri kita Jangan sampai kita ya ternyata tidak paham masalah kesyirikan tapi sudah ngomong masalah kesyirikan. Ini berbahaya. Ya, ketika kita pelajari adalah pertama adalah kita bagaimana kita diri kita supaya tidak terjatuh pada kesyirikan. Itu yang lebih penting. Itu tujuan kita ketika kita mempelajari kesyirikan. Karena itu ketika kita mempelajari kesyirikan secara detail. Karena bahayanya sangat besar. Ya bukan hanya secara mujmal, secara global. Karena kalau secara global semua orang sepakat bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar, dosa yang tidak diampuni. Ya, tetapi betapa banyak mereka yang tidak paham apa saja yang termasuk dari bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu dianggap sebagai perkara ibadah ternyata itu adalah bentuk kesyirikan wal billah. Ya, penting bagi kita untuk mempelajari secara detail perkara-perkara kesyirikan ini. Kemudian yang kedua dari al-masail yang beliau sebutkan annar riya minasyirki bahwasanya arya adalah termasuk dari kesyirikan yaitu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang asyirkul asghar beliau menjawab arya. ya kenapa arya termasuk dari kesyirikan karena ibadah ya atau juga yang sejenis dengan ini ya terkadang seorang itu tidak mengharapkan pujian orang lain tetapi di satu sisi dia merasa hebat merasa kagum dengan dirinya sendiri ini yang kita kenal dengan ujub dan ini hampir sama ya termasuk hal-hal yang terlarang juga Kemudian yang ketiga annahu minasyirkil asghar, bahwasanya riya minasyirkil asghar. Ya, dan para ulama menyebutkan yaitu yasirur riya. Riya yang ringan. Bukan asal ibadahnya sudah bukan karena Allah seperti riaknya orang-orang munafik. Ya, orang munafik ketika beribadah mereka sama sekali tidak mengharapkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya sekedar memperlihatkan bahwasanya mereka melakukan ibadah sebagaimana kaum muslimin melakukan ibadah. Nah, itu tujuan mereka. Ya, agar sandiwara mereka e, tetap dipercaya. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan riya yasir, yasirur riya' ya, seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tercampur dengan perkara ria ini tadi. Dan kita sudah jelaskan ya bagaimana ketika ria itu muncul ya dengan rinciannya apakah seorang itu e, berusaha menepis ya perasaan riaknya atau dia biarkan ya Ar-rabi'ah anna akh annahu akhwafu ma yukhafu min ya, ma yukhafu minhu ala salihin. Yang keempat ya bahwasanya riya adalah perkara yang paling ditakutkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang salihin. Ya beliau berkata demikian akhwafu ma akhafu alaikum itu ala sahabah. Ya. Ini perhatikan ya bahwasanya ya para sahabat dengan tingkat keimanan mereka yang sedemikian kuatnya, sedemikian sempurnanya dibandingkan dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan atas mereka dan ini adalah perkara yang paling dikhawatirkan ya yaitu arya ya arya dikhawatirkan terhadap orang-orang saleh ya karena kalau syirik akbar mungkin mereka tidak melakukannya mereka sudah tidak beribadah kepada berhala tidak beribadah kepada selain Allah ya tapi ketika tercampur ingat yasirur riya sebagaimana kita sebutkan tadi seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tercampur dengan perasaan ria ini tadi. Ya, dan ini sangat sulit dideteksi. Ya, sangat sulit dideteksi sebenarnya kita ulang-ulangi. Ya. Sangat sulit dideteksi. Ya. Bagaikan semut yang merayap di atas batu ya, yang licin. Ya, nggak ada jejaknya, nggak ada suaranya, nggak ada bekasnya. Ya, terlihat pun susah. Ya. Lautan yang tidak bertepi, kata para ulama. Ya. Perkara yang paling susah untuk diperbaiki kata para salaf yaitu perkara niat. Ya, menunjukkan ini tambih peringatan pada kita bahwasanya kita harus lebih berhati-hati lagi. Ya. Dan selalu meminta. Ya, kita sebutkan doa berlindung dari kesyirikan. Ya. Qala al-khamisah qurbul jannati wan nar. Dekatnya neraka dan surga. Ya, yaitu ketika seorang uh, di dalam hadis Man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar. Ya. Sebenarnya ya sebagaimana juga dalam hadis yang lain ya dikisahkan ketika seorang itu Eh, dimasukkan ke dalam neraka, dicelupkan ke dalam neraka, bukan dimasukkan, dicelupkan sebentar saja. Ya. Dan dia adalah orang yang paling merasakan kenikmatan duniawi. Ketika dia dimasukkan ya ketika ditanya ya, pernahkah engkau merasakan kenikmatan sedikit pun? Jawabnya nggak pernah. Lupa dia akan kenikmatan duniawi dengan azab neraka itu. Ya. Kalau kalau diminta disuruh menebus, oh dia akan menebus. Ya, dengan menebus untuk menyelamatkan dirinya. Ya, dia akan tebus siapa saja, entah anaknya, entah keluarganya, entah seluruh orang dunia, entah harta, entah kalau dia punya bumi dengan segala isinya dan dua kali lipat dia akan tebus ya padahal hanya satu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dia, dia tidak melakukan kesyirikan dan hanya beribadah kepada Allah ya untuk seorang itu selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala yaitu dia melakukan ya meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan meninggalkan segala macam bentuk peribadatan kepada Allah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata Kalau dia tahu bagaimana pedihnya neraka, dia betapa sulitnya, betapa susahnya tetap dia akan tempuh. Tapi tidak akan bisa. Padahal ketika dalam kehidupan dunia sangat gampang. Ya. Daripada harus susah-susah dia menembus dengan keluarganya, hartanya dan yang mungkin dia tidak punyai, ya yaitu dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala as-sadisah Al-jam'u baina qurbihima fi hadithin wahid. Ya. Dikumpulkannya yaitu antara bahwasanya neraka dan surga itu dekat disebutkan dalam satu hadis, yaitu hadis yang kita bacakan tadi. Qala as-sabi'ah annahu man latiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar walau kana min a'badin nas ya bahwasanya barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia melakukan kesyirikan maka dia akan masuk neraka walaupun dia adalah di antara orang yang paling taat peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, kenapa? Karena nggak bermanfaat ibadah-ibadah yang dia lakukan ketika di situ masih ada kesyirikan, apalagi kalau syiriknya syirik akbar. Ya, menghapus seluruh amalan dia, sebagaimana yang kita sebutkan ayatnya tadi. Ya, karena itu kita harus hati-hati terhadap diri kita. Setiap amalan kita harus kita lakukan dengan ikhlas. Ya, setiap amalan kita, setiap ibadah kita, selalu kita koreksi dulu niat kita sebelumnya. Ya, lillahi taala atau bukan? Hati-hati. Ya, jangan sampai ketika kita sudah berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi masih ada ya ketidakikhlasan tersebut kita termasuk orang yang celaka ketika berjumpa dengan Allah wal billah ya tidak ada yang aman dari kesyirikan ya apakah itu syirik akbar ataupun syirik asgor terutama syirik asgor kalau Rasulullah SAW saja takut terhadap para sahabat apalagi kita ya nasallahu alaihi Asaminah Al-mas'alatul azimah su'alul khalili lahu wa li ibadatil asnam ya. permintaan yang sangat besar permintaan yang sangat agung permohonan yang sangat agung yaitu permohonan al-khalil Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beliau dan untuk anak-anaknya ya anak-anaknya dan keturunannya agar dijaga dari peribadatan kepada al-asnam kepada berhala ya dalam keadaan beliau adalah nabi ya ini menunjukkan betapa besarnya perhatian mereka para al-anbiya ya terhadap perkara tauhid ini ya, terhadap perkara tauhid ya, karena ini juga merupakan dakwah yang mereka yang paling utama agar ya, umat mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk peribadatan kepada kepada selain Allah Qala at-tasi'ah i'tibaruhu bihalil akthar liqaulihi rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas yaitu sambungan dari ayat tadi ya yaitu dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35 ya Allah Subhanahu wa taala firman wa id qala ibrahimu rabbi ja'al hadza hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam dan ingatlah ketika Ibrahim berkata wahai Rabbku jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari peribadatan kepada al-asnam Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas ya. Wahai Rabbku sungguhnya mereka yaitu al-asnam berhala-berhala tersebut mereka telah menyesatkan kebanyakan banyak dari kalangan manusia ya yeah. Sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kathiran. Banyak. Dan demikianlah kenyataannya, Bos. Ya. E, betapa banyak mereka yang masih beribadah kepada selain Allah. Ya, umat muslim dibandingkan umat-umat yang lainnya ya. E, lebih sedikit daripada umat-umat yang lainnya. Qala al-ashirah yang ke-10 fihi tafsiru la ilaha illallah kama dzakarahu al-Bukhari fihi yaitu zahirnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Ya. Di sini menunjukkan makna la ilaha illallah. Yaitu bahwasannya seorang itu dilarang untuk melakukan kesyirikan dilarang melakukan peribadatan kepada selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan ketika menjelaskan permasalahan yang ke-10 ini, "Al-zahir annaha tu'khad min jami'il bab." Zahirnya bahwasanya permasalahan yang ke-10 ini diambil dari keseluruhan bab. Ya. Keseluruhan bab ini yaitu membahas tentang apa itu la ilaha illallah. Ya. Ya tidak ada ya, pertentangan antara ini dan itu. Ya antara apa yang beliau sebutkan dengan bahwasanya dari hadis tadi juga bisa disebutkan tentang makna la ilaha illallah. Yang intinya dari la ilaha illallah adalah menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya dan hanya menetapkan ya, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata selain Allah Subhanahu wa taala ya sama sekali tidak memiliki hak untuk diibadahi. Eh, apakah itu nabi, apakah itu malaikat, apakah itu wali, apakah itu orang soleh, ya, apalagi selain mereka, apalagi benda-benda, apalagi binatang. Semuanya sama sekali tidak memiliki hak untuk diibadahi. Satu-satunya ya yang memiliki hak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang berikutnya Al-Hadiyata Ashrata Fadilatu man salima minasyirki Yang sebelas Keutamaan seseorang Yang selamat dari kesyirikan Ya Yaitu pada hadis Jabir radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ya, menyekutukan Allah sedikit pun dengan apapun dakhalal jannah. Ya. Ini menunjukkan dia sedikit pun, artinya secara umum, la yusyriku bihi syai'an. Apapun. Ya, umum juga. Ya, apakah itu sebagai kita sebutkan malaikat, nabi, apapun itu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga dijelaskan di dalam fi'il mudhari' la yusyriku di situ ada eh, nakirah ya, sehingga bentuknya umum ya, tidak dikit tidak banyak tidak objeknya juga umum ya, tidak malaikat tidak nabi tidak siapapun ya, artinya dia betul-betul selamat dari kesyirikan ya, dakhalal jannah dan ini sudah kita bahas pada bab sebelumnya bab tentang keutamaan tauhid. Begitu juga bab tentang man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab. Ya. Tentang keutamaan seorang yang mati dan dia terlepas dari kesyirikan, terbebas dari kesyirikan. Ya, dan dakhala jannahnya ini sebagaimana yang ya kita sebutkan juga ini terkait dengan dalil-dalil yang lain. Ya. Apakah dakhala jannahnya, dia masuk ke dalam surganya langsung atau bisa jadi dia pada akhirnya dia masuk surga. Ya. Tergantung keadaannya. Ya, Kembali kepada ayat tadi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni yang selainnya bagi yang Allah kehendaki. Ya, ada syaratnya yaitu Allah kehendaki. Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya dan keutamannya Allah ampuni hamba tersebut ya atau Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya Allah adab orang tersebut sesuai dengan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Tetapi ya, kalau dia mati dalam keadaan sama sekali tidak membawa kesyirikan ya Walaupun dia melakukan dosa-dosa yang lainnya, ya, dia akan masuk surga. Apakah langsung ya atau yang paling utama kalau jannah bi ghairi hisab wala adab ya atau eh, dia dihisap, kemudian misalnya kalau dia membawa dosa Allah ampuni dosa-dosanya kemudian dia masuk surga atau dia harus mampir dulu ke neraka. Ya, membersihkan dosa-dosa yang dia lakukan. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Ya. Tempat kembalinya mereka yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam demikian yang bisa kita sampaikan dan demikian kita selesai dari bab al khauf minasyirik.